اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Tema dari kajian kita pada pagi ini menjelang siang adalah tidak akan lari gunung dikejar. Gunung yang telah Allah kokohkan di atas permukaan bumi. dia tidak sedikit pun bergeser dari tempatnya. Walaupun orang memiliki antusias tinggi untuk mengejarnya, dia tidak akan lari. Begitu juga dengan rezeki yang telah Allah tetapkan. Kalau kita lihat manusia di dalam mencari rezeki yang telah Allah tetapkan. Pada hari-hari ini banyak yang mengeluh kurangnya rezeki atau tidak adanya berkah di dalam rezeki. Di sisi lain banyaknya tuntutan dari kehidupan. Kehidupan semakin mahal. Kebutuhan semakin mahal. Sehingga pembahasan untuk mencari rezeki menyebutkan hati setiap manusia. Malahan terkadang diiringi dengan gundah gulana sehingga mereka mencarinya dengan segala cara untuk meraihnya. Ada yang dengan melakukan perbuatan curang, mencuri, korupsi ada dengan cara e, melakukan riba atau menyogok agar harta yang diinginkannya dia dapatkan. Yang ketiga ada lagi dengan cara bersikap munafik menipu dan yang lain ada cara atau dengan cara menumpahkan darah atau memutuskan hubungan rahim meninggalkan ketaatan kepada Allah perlu kita ketahui kaum muslimin dan muslimat yang imlaklah Allah Subhanahu wa taala Banyak manusia yang kadang-kadang dia lupa Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki itu Hasan al-Basri Dia mengatakan Qara'tu fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an Anna Allah qaddar al-arzaq Wa dhamanaha li khalqihi Aku telah membaca pada sembilan tempat di dalam Al-Quran. Bahasanya Allah telah mentakdirkan rezeki dan telah menjaminnya untuk makhluknya. Wa qaratu fi mawdi'in wahidin. Aku membaca pada satu tempat di dalam Al-Quran. Al-Quran. Asyaitanu ya'idukum yu'adiya asyaitanu al faqr. Syaitan menakut-nakutimu akan kemiskinan. Terkadang kita melihat sesuatu dengan kacamata miskin. Kalau begini nanti miskin, kalau begitu nanti miskin. Itu adalah takut-takut dari syaitan. Syaitan yang menakutkannya. Di dalam Al-Quran hanya satu tempat. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Lalu kata Hasan al-Basri. Wasyakakna fi qawli sadiq fi tis'ina mawdu'an. Kita ragu dalam perkataan yang maha jujur yang ada pada 90 tempat. Wasaddaqna qaulal kadhib. Dan kita mengiyakan, membenarkan perkataan yang pembohong. Siapa? Syaitan. Fi mawdi'in wahidin yang hanya ada satu tempat dalam Al-Quran. Begitu realita yang ada pada manusia. Allah telah menjamin rezeki kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezki itu sebelum 50 ribu tahun diciptakan langit dan bumi. Dituliskan maqadir kulli syait. Dituliskan takdir-takdir seluruh sesuatu. dan diulang lagi bagi setiap individu kita bahwa rezeki itu telah ditulis diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk menulis rezeki bagi setiap manusia ketika dia berumur empat bulan dalam kandungan ibunya apalagi yang akan kita ragukan Rezeki itu sudah ada. Gunung itu sudah diletakkan. Dia tidak akan lari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Inna nafsan la tamutu hatta tastaqmilu rizqaha. Sesungguhnya jiwa dia tidak akan meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rezekinya. Maksudnya sampai dia telah mendapatkan rezeki yang sempurna. Satu jiwa yang meninggal dunia tidak ada lagi sisa dari rezekinya. Semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka takut maka takutlah kepada Allah dan perindahlah di dalam mencari rezeki. Mencari rezeki usaha dan tawakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, yaghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu Ahmad. Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberimu rezeki. Sebagaimana burung yang bertawakal kepada Allah, Allah memberinya rezeki. Bagaimana? Yagdu khimasan. Pagi-pagi dia sudah berangkat dari sarangnya dalam keadaan perutnya yang kempes, perutnya yang kosong wa bitana. Dia kembali pada sore hari dengan perut yang kenyang. Tidakkah kita melihat ayam pagi-pagi betul dia sudah keluar dari dari kandangnya membawa sepuluh anak ayam mengajak anaknya sepuluh ketika dia dapat cacing dia panggil anaknya. Ya, bukannya dia tidur di kandangnya, belum matahari belum terbit tidur dulu. Enggak. Dan dia tidak pernah mengeluhkan kepada anaknya, bapak kalian tidak bertanggung jawab. Ya. Membiarkan kalian dengan saya? Tidak. Dengan senang hati dia mencari, bertawakal kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Perindahlah di dalam mencari. Wa la yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu bima'asillahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah keterlambatan rezeki itu mendorongmu untuk mencarinya dengan maksiat kepada Allah. Lihat tetangga sudah punya mobil baru. Wah, kapan lagi kita beli pun beli mobil baru? Sudah kita cari dengan cara maksiat kepada Allah. Berutang dengan hutang riba atau menipu dalam usaha bersikap curang di dalam timbangan dan yang lainnya. Kata Nabi, janganlah keterlambatan rezeki. Rezeki itu ada. Tapi jangan keterlambatan datangnya itu menyebabkan kita mencarinya dengan maksiat. Kenapa? Karena fa inna Allah la yudraku ma 'indahu illa bi Karena Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di sampingnya tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Ini yang harus dilakukan oleh sebagian inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jangan kita bertutup mata dari sumber kita ambil harta itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan yati 'ala nasi zamanun ma yubali الرجل من min aina المال al-mal amin halalin aw min haram akan datang satu masa di mana seseorang tidak akan memperhatikan tidak akan menghiraukan dari mana dia mengambil hartanya? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Dia akan menutup mata asalkan dia mendapatkan harta yang diinginkan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تزال قدم العبد يوم القيام حتى يسأل عن أربعة tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ditanya dari empat permasalahan. Di antaranya an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Di antaranya adalah tentang hartanya. Dari mana dia ambil dan kemana dia belanjakan. Boleh jadi kita mendapatkan dari sumber yang halal kita belanjakan ke tempat yang halal. Boleh jadi kita mendapatkan dari sumber yang halal kita belanjakan pada tempat yang haram. Boleh jadi sumbernya adalah dari tempat yang haram dipergunakan tempat yang halal atau sumbernya dari tempat yang haram dibelanjakan di tempat yang haram. Itu akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebingungan yang dihadapi oleh sebagian manusia disebabkan pahitnya kehidupan. Sedikitnya rezeki, kurangnya pendapatan. Sehingga dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sementara mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk hambanya sebab-sebab yang bisa mengundang rezeki. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Dan Allah telah menjelaskannya. Dan Allah telah menjaminnya atau menjanjikan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. dan betul-betul dia jalankan dengan baik, dijanjikan untuk mendapatkan rezeki yang lapang. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang menjalankan sebab-sebab itu dia selamat dari apa yang dilarang dan dia juga akan mendapatkan rezeki dari tempat-tempat yang yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar dan diberi rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga-duga. Untuk mengetahui hal itu Maka pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari Sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki Yang pertama Adalah takwa kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan takwa itu di antara penyebab yang bisa mendatangkan rezeki dan menambah rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Talak ayat 2 dan 3 yang telah kita sebutkan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya makhrajan tempat keluar solusi dari permasalahannya wa yarzuq min haitsu la yahtasib Allah akan berikan dia rezeki dari tempat-tempat atau dari arah-arah yang tidak pernah terduga-duga. Maka setiap orang yang bertakwa kepada Allah yang selalu menjalankan hal-hal yang diredai oleh Allah dalam seluruh kondisinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ganjaran dunia dan di akhirat. Di antara ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kepadanya solusi dari problem yang dia hadapi diberikan kelapangan dari setiap kesulitan dan kesempitan yang dihadapinya dan Allah curahkan kepadanya rezeki dari sisi yang tidak pernah terduga-duga dan dari arah yang tidak pernah dia rasakan Ibn Kathir dia mengatakan أي ومن يتق الله فيما أمر به وترك ما نهى عنه يجعل له من أمره مخرجا Siapa bertakwa kepada Allah pada apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang Allah akan berikan baginya dalam urusannya jalan keluar. Wairzuqhu min haitsu la yahtasib ay min jihati la takhturu bibalihi. Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang tidak terduga, maksudnya dari arah yang tidak pernah terlintas pada benaknya. Dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah terlintas dalam hatinya. Ibn Abbas dia mengatakan Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ayunjihi min kulli karbid dunya wal akhirah Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan baginya jalan keluar maknanya Allah akan selamatkan dia dari segala beban dan kesulitan dunia dan akhirat. wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ay min haitsu la yarju wa la ya'mal wa la ya'mul maka Allah berinya rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga maksudnya dari hal yang tidak pernah dia harap dan tidak pernah dia berangan-angan Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga tentang rezeki ini. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh kami telah bukakan baginya pintu-pintu berkah di langit dan di bumi. Ibn Sa'di dia mengatakan Kalau seandainya penduduk, penduduk kampung itu beriman dengan hati mereka iman yang jujur yang diikuti kejujuran itu dengan amalannya lalu mereka menjalankan takwa Allah secara zahir dan batin dengan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan oleh Allah niscaya Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi maka Allah akan mengirimkan hujan yang lebat lalu Allah akan tumbuhkan bagi mereka tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi yang bisa memberikan kehidupan bagi mereka dan ternak-ternak mereka. Pertanyaan yang muncul, apa itu takwa yang bisa mendatangkan rezeki? Yang bisa diberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga-duga. Takwa yang mana? Mana dari takwa? Yaitu anta ja'ala bainaka wa baina ma yadurruka wiqayatan tahulu bainak wa bainah. An taf'ala ma ya'muruka bihi Allah wa tajtanibu ma yanhaka anhu fala yajidka haitsu nahaka wala yafqudka haitsu amarak syiaruka amru wa nahyu takwa yang dimaksud adalah engkau menjadikan antara dirimu dan apa yang membahayakanmu termasuk azab Allah wiqayatan tameng yang memisah antaramu dengan antara yang membahayakanmu itu dengan cara apa dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah maka Hendalah Allah tidak menemukan kita pada tempat kita dilarang. Dan Allah tidak kehilangan kita pada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maksudnya apa? Hendalah kita betul-betul meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud dia mengatakan tentang takwa ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar Takwa itu kata Ibnu Mas'ud takwa kepada Allah adalah mentaati Allah tidak dimaksiati ditaati tidak dimaksiati diingat tidak dilupakan disyukuri tidak dikufuri itu perkataan Ibnu Mas'ud tentang takwa yuta Kita taati Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak taat kepadanya. Kita selalu berzikir dan mengingatnya, tidak kita lupakan. Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seorang terjumus dalam maksiat kepada Allah. Wa yushkar disyukuri Allah bukan diingkari Karena mengingkari nikmat akan membawa seorang juga jatuh kepada maksiat kepada Allah. Talq bin Habib dia mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. At-taqwa itu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Yani engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, tidak melakukan maksiat. ala nur minallah di atas cahaya dari Allah yakni dia tahu itu adalah maksiat bukannya dia tidak melakukan perbuatan tersebut karena tidak mampu karena tidak ada kesempatan kesempatan ada kemampuan ada tapi dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya karena dia tahu itu adalah maksiat kepada Allah. Dia tinggalkan itu. Wa takhafu adzab Allah. Dia tinggalkan itu karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama adalah takwa. Yang mana takwa itu adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan. Maka selama kita menjalankan perintah Allah di dalam mencari rezeki, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan segala bentuk riba. Kita tinggalkan segala bentuk penipuan-penipuan. Kecurangan-kecurangan. Maka itu akan mendatangkan rezeki kepada kita. Dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga-duga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bai'ani bil khiyari ma lam Dua orang yang berjual beli dia masih memiliki hak khiyar sampai mereka berpisah. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi Siapa yang jujur dan memberikan penjelasan maka diberkati di dalam jual beli mereka berdua. HP yang mau kita jual sama orang. Ada orang yang mengatakan, ini saya menjual HP dengan harga 500 sesuai dengan keadaannya." Maksud sesuai dengan keadaan ini bagaimana ya? Silakan lihat aja lah. HP baterai sudah soak, ya speakernya sudah tidak jelas nggak disampaikan pokoknya kondisinya sejual. berarti di sini apa dia tidak memberikan penjelasan wa in kadzaba wa katama jika dia berdusta atau dia sembunyi-sembunyikan dia tutup-tutup apa lama dibeli casing baru kelihatan baru lagi ya muhiqat barakatu bai'ihima kalau dia berdusta dan nutup-nutupi hapus keberkahan jual belinya kalau seandainya dia jujur dia jelaskan walaupun nilainya karena dia jujur akhir ditawar orang harganya murah pengennya tadi 500 tahu ditawar 300 Sepakat? Ya sepakat sudah berjalan. burikalahuma fi bai'ihima. Diberkati bagi mereka dalam jual beli mereka. Ma, ma, ma ma'na Apa makna berkah? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Yang sedikit bisa menjadi banyak. Yang sedikit bisa menunaikan kebutuhan yang banyak. Itu yang namanya berkah. Tapi yang tidak berkah banyak tidak tahu kemana manfaatnya. Tidak berbekas. Terkadang tidak bermanfaat. Sebab yang kedua yang bisa mendatangkan rezeki adalah istighfar wa taubah. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu penyebab dari datangnya rezeki. <clears throat> Malah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nuh yang mengatakan kepada kaumnya Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Surah Nuh ayat 10 sampai 12 Maka aku mengatakan Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian Innau kana ghafara Sesungguhnya Dia Maha, maha, maha pengampun Yursilis sama' alaikum midrara Niscaya dia akan mengirim hujan dari langit kepada kalian dengan hujan yang deras Kalau seandainya di negeri kita ini jarang datangnya hujan, disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat istisqa. Maka dianjurkan kepada kita untuk beristighfar Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma mana qaumun min zakati amwalihim illa muni'ul matara tidaklah satu kaum yang enggan untuk membayar zakat harta mereka kecuali mereka dihalangi dari hujan laulal bahaim ma yumtaru. Kalaulah tidak gara-gara binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Maksiat penyebab terhalangnya hujan dari langit. Untuk mendatangkannya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwalin wa Dan niscaya Allah akan memberimu harta dan anak. Ini faedah istighfar. Kita beristighfar kepada Allah, Allah akan curahkan kepada kita harta, bertambah harta kita. Dan Allah akan berikan kepada kita keturunan Pada satu hari ada seorang yang mengadu kepada Syekh bin Bas rahimahullah taala bahwasanya dia sudah menikah begitu lama belasan tahun tapi dia belum mendapatkan keturunan apa nasihat Syekh Syekh mengatakan beristighfarlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Lalu orang tadi beristighfar selalu dia beristighfar kepada Allah. Bukan beristighfar astagfirullah, setelah itu dia tidak lakukan lagi. Tidak beristighfar astagfirullah, astagfirullah. Mohon kepada Allah terus. Setelah satu tahun dia datang lagi kepada Syekh Dia mengatakan, "Ya Syekh, istriku sudah hamil." Misdaqan liqaulihi ta'ala. Bukti dari kebenaran firman Allah, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Kalau seandainya di antara kita dihadapi oleh sempitnya rezeki, sulitnya mata pencaharian, besarnya tuntutan kehidupan, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Niscaya Allah akan memberinya rezeki. Apakah dia beristighfar lalu dia tidak bekerja? Tidak. Sama kalau seandainya tidak bekerja sama dengan seorang seorang laki-laki atau seorang perempuan dia pengen punya anak tapi dia tidak menikah. Astagfirullah terus dia. Ya. Usahanya tidak Maka orang berusaha dan berusaha dan dia beristighfar kepada Allah terus. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsar istighfara" Siapa yang memperbanyak beristighfar? Ja'ala Allah Allahu lahu min kulli hammin faraja maka Allah akan jadikan baginya setiap kegundah bulanannya farajan kelapangan setiap kesempitannya akan Allah berikan kelapangan wa min kulli dhayiqin makhraja dari setiap kesulitan jalan keluar wa razaqahu min haitsu la yahtasib dan Allah akan memberinya rezeki dari tempat yang tidak pernah dia duga-duga. Hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan sanadnya disahihkan oleh Imam Ahmad Asy-Syafi'i, Ahmad Syafi'i. Maka istighfar ia akan menambah rezeki, ia akan mendatangkan rezeki dan menambah rezeki dan yang akan memberkati rezeki adalah orang yang selalu istighfarnya itu kesesuaian antara hati dengan lidah. Orang yang pelakunya tidak bersekuku dalam dosa. Ada orang beristighfar tapi dosa jalan juga. Ini tidak cocok antara hati dengan lidah. Maka oleh karena itu kita harus bertaubat, meninggalkan dosa-dosa kita. Lalu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tawakkal 'ala Allah atau at-tawakkul 'ala Allah taala. bertawakal kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah bali wa amri. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah akan mencukupinya Siapa yang hatinya tergantung kepada Allah Di dalam Mendapatkan manfaat Dan menolak Bahaya dan kemudaratan Lalu dia serahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan mencukupi mencukupinya setiap apa yang merisaukannya. Maka Allah akan menolong dan membelanya dan Allah akan memberinya rezeki dari setiap apa yang dipersulit oleh manusia. Mungkin di antara kita kalah dalam persaingan di dalam berdagang Kita melihat tetangga kita punya modal banyak. Terkadang dia menjatuhkan harga. Modal kita sedikit. Kalau kita jual sesuai harga barang yang kita beli, nggak ada untungnya. Lalu bagaimana solusinya? Tawakal kepada Allah. Kita selalu berusaha kita berjualan menginginkan keuntungan. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Ada di antara orang ketika dia berusaha, dia tidak tawakal kepada Allah. Tapi dia bertawakal kepada dukun. Datang ke dukun, minta jimat. Bagaimana pelaris terhadap dagangannya. Orang yang memiliki rumah makan. Tidak tahu saya di sini rumah makan Padang. Terkadang mereka pasang sekian bentuk dari jimat supaya kiriman dari orang lain ya tidak masuk di dalam dagangannya. Main sihir. Cara mengalahkan pesaing di dalam perdagangan Hal yang seperti ini apabila kita imbali lagi dengan perbuatan yang sama, kita akan kalah. Maka bagi kita adalah bertawakal kepada Allah. Hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah. Pada malam hari kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mencukupi kita. Terkadang memang penuh harus penuh perjuangan. Cobaan demi cobaan terkadang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji kejujuran tawakal kita kepada Allah. Bukannya ketika sekali, sekali kita berdoa langsung diterima, belum tentu. Tapi setelah kita berusaha, berupaya, Kemudian setiap malam kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, setiap berdoa kita kepada Allah, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kita. Hadis yang telah kita sebutkan tadi. Lo annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa taruha bitana. Kalau seandainya kamu betul-betul bertawakal kepada Allah Maka Pasti Allah akan memberimu rezeki Ibn Rajab dia mengatakan Hadal hadis Aslun fit tawakkul Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi sahih al Syalbani yang kita sebutkan tadi itu adalah asal muasal atau asal dari tawakal kepada Allah. Wa annahu min min min a'zam al-asbab allati yustajlabu biha rizq. Bahwasanya tawakal itu adalah penyebab di antara penyebab yang agung yang bisa mendatangkan rezeki kata Ibnu Rajab. Qala ba'du salaf. Sebagian salaf mengatakan Tawakkul tusak ilaika ilaika al-arzaq bila ta'ibin wala takallufin. Bertawakal kepada Allah akan bisa menggiring kepada kita rezeki tanpa sulit dan susah. Tidak disebutkan di sini tanpa bekerja, enggak, tetap bekerja. Tapi kalau kita melihat bagaimana orang ketika dia mencari rezekinya habis 24 jam pikirannya semuanya tercurah kepada mendapatkan rezeki. Tidur tidak bisa, ya semua daya upayanya diserahkan dikerahkan tenaga dan pikirannya tapi orang yang bertawakal kepada Allah dia berusaha dia jalankan usahanya merupakan salah satu sebab penyebab datangnya rezeki ada seorang yang saya temukan dia penjual bakso Jam 4 sore dia sudah tutup. Tidak mau dia menyebutkan dirinya sore hari dan malam hari. Subhanallah. Dia bisa juga pergi haji, pergi umrah. Tapi ada orang yang berdagang 24 jam. Tetap juga tidak kaya. Maka kalau kita lihat orang yang bisa mengatur dirinya dan bertawakal kepada Allah, apa yang mampu dia lakukan, dia lakukan sebagai sebab usaha itu diberi rezeki oleh Allah. Ya, bertawakal bukan berarti kita tidak bekerja. Tapi kita bekerja. Dan kerja kita ini itu hanyalah penyebab bukan dasar kita datangkan rezeki karena rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bisa menambahkan rezeki kita adalah silaturahim. Maksud dari silaturahim ini adalah silah hubungan antara rahim hubungan kita dengan karib kerabat kita maka menjalin hubungan e, dengan karib kerabat kita itu adalah salah satu penyebab datangnya rezeki Imam Bukhari mencantumkan hadis Abu Hurairah. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang pengen digembirakan agar rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan sisa setelahnya yakni umurnya fal yasil rahimah hendaklah dia menjalin hubungan rahimnya Ali bin Abi Talib dia mengatakan man sarahu an yamudda lahu fi umrihi wa yuwassa' في fi rizqihi wa yadfa'u anhu فليتق الله وليصل falyattaqillah wal yasir rahimah rawahu Ahmad Ali bin Abi siapa yang ingin digembirakan agar umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, dan dijauhkan darinya kematian yang jelek. Indahlah dia bertawakal, indahlah dia bertawak, indahlah dia bertakwa kepada Allah dan menjalin hubungan rahimnya. Hadis-hadis yang seperti ini amat banyak. Tadi kita sebutkan siapa rahim kita dan dengan cara apa kita bisa menjalin hubungan. Arham, rahim-rahim kita itu adalah akarib kita, karib kerabat kita. Yang mana mereka memiliki hubungan antara kita dengan mereka itu hubungan nasab. Baik mereka ahli waris kita atau tidak ahli waris. Baik mereka itu mahram kita atau tidak mahram kita. Tapi dia ada hubungan nasab dengan kita. Maka itulah namakan dengan rahim. Bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan mereka? Dengan bermacam-macam bentuk. Di antaranya berkunjung ke rumahnya. Mengirimkan hadiah untuknya. atau bertanya tentang keadaannya atau menanya, menanyakan kondisinya bersedekah kepada orang yang fakir di antara mereka berlemah lembut dengan orang yang memiliki kekayaan dari mereka memuliakan orang yang tua menghormati orang yang kecil, mengundangnya datang ke rumah, menyambutnya dengan baik, ikut serta di dalam kegembiraan mereka. Mereka melaksanakan pesta pernikahan, kita juga ikut untuk membantunya. ikut berduka cita ketika mereka ditimpa sebagian musibah mendoakan mereka dengan doa kebaikan bersihnya hati kita dari hasad dan dengki kepada mereka itu adalah diantara silaturahim apalagi pada zaman sekarang zaman yang sudah dekat mengirim SMS, meneleponnya, menanyakan keadaannya. Itu adalah bagian dari bentuk silaturahim. Apalagi kalau seandainya kita memberi mereka dari sebagian kelebihan yang kita miliki. Bersedekah yang paling baik adalah bersedekah kepada karib kerabat kita yang miskin. Karena di dalamnya mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Yang kelima berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hadis dan ayat menunjukkan bahwa berinfak di jalan Allah akan mendatangkan rezeki. Dalam surat Sabah ayat 39 Allah berfirman Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa khairul raziqin. Kul katakan wa Muhammad sesungguhnya Rabbku membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba, ah, dari hamba-hambanya wa yaqdirulah dan dia batasi wa ma min syai'in fa huwa yukhlifu apapun yang engkau atau yang kamu infakkan maka dialah yang akan menggantikannya. Berapapun, sebesar apapun, maka Allah akan menggantinya. Wahwa khairul raziqin dan dia adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Ibn Kathir dia mengatakan ay mahma anfaqtum min شيء fi ma amaraka bihi wa abahahu lakum fa huwa yukhlifuhu 'alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jazaa'i seberapapun kata Ibnu Ibnu Kathir yang kamu infakkan yang kamu keluarkan pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yaitu memberi nafkah kepada keluarga. Ini adalah kewajiban. Kemudian di jalan Allah kalau seandainya sudah berlebih pada hal-hal yang mubah yang dibolehkan maka Allah akan menggantinya. Di dunia diganti dengan apa yang telah kita berikan. Di akhirat diganti dengan pahala dan ganjaran. Dan ini saya yakin, saya yakin yakinnya bagi bapak ibu yang sudah terbiasa berinfak sudah merasakan begitu dahsyatnya penggantian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara orang yang berinfak setelah dia berinfak langsung jatuh miskin, tidak ada. Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Rahman bin Auf adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya malahan ketika perang Tabuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan sebagian dari harta mereka untuk perjuangan di jalan Allah Umar bin Khattab mengatakan ini saatnya aku menandingi mau mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Dia bawa sebagian dari hartanya. Dia serahkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wa ma abqaita li ahlik?" Qala mithlah. Apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar Umar mengatakan sepertinya. Berarti separuh dari hartanya dia berikan separuh lagi untuk keluarganya. Datang Abu Bakar Siddiq dia berikan hartanya. Lalu Nabi mengatakan, "Wa ma abqaita li ahlik?" Qala abqaitu Allah wa rasulah. Allahu akbar. Berarti semua hartanya diberikan di jalan Allah. Setelah mendengar itu, Umar bin Khattab mengangkat tangannya. Wah, saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq. Utsman memberikan sebagian hartanya yang banyak. Abdurrahman bin Auf Ratusan miliar kalau diuangkan sekarang ini. Dia berikan. Tidak ada yang jatuh miskin langsung. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya dia akan mengganti apa yang telah kita berikan. dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bani adam anfiq unfiq alaik wahai anak adam berinfaklah kamu niscaya aku akan berinfak kepadamu hadis riwayat kalimah muslim dalam hadis pula kan Bukhari Ma min yaumin al ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tidak ada hari di mana seorang hamba bangun pada pagi harinya <coughs> kecuali dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu di antaranya mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafan Ya Allah anugerahkanlah atau berikanlah kepada orang yang telah berinfak penggantinya. Wa qala al-akhar berkata yang lain Allahumma a'ti mumsikan talafan Ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kehancuran Ibadallah wahai hamba-hamba Allah Doa mana yang kita inginkan dari doa yang telah disebutkan tadi? Doa yang pertama kah? Atau doa yang kedua? Doa yang pertama <coughs> Allah berikan didoakan oleh malaikat agar diberikan pengganti bagi setiap orang yang berinfak. Doa yang kedua agar dihancurkan harta orang yang tidak pernah berinfak. Memang terkadang ketika kita berinfak sedikit berpengaruh. Kalau saya menggambarkan hampir seperti orang donor darah. Bagaimana dengan orang donor darah? Apakah setelah orang berdonor darah 250 ml langsung darahnya nggak kembali lagi yang 250? Enggak. Memang sedikit setelah dikeluarkan sepoyongan agak pusing sedikit. Tapi besoknya 250 liter itu kembali lagi pada tubuhnya. Subhanallah, ukuran darahnya tetap dan dia sudah bisa menyumbang kepada orang lain. Begitu juga dengan orang berinfak. Ya, kalau seandainya ada di antara kita yang istilah orang suka beli cindol. Ya. Setelah dia berinfak hari ini memang nggak bisa dia beli cendol, tapi besok masih bisa karena pada hari ini yang jatahnya untuk cendol sudah dikasihkan, diinfakkan. Tapi besok insya Allah akan bisa lagi. Tapi bagi orang yang tidak pernah berinfak, ya, sama dengan orang yang tidak pernah donor darah, hanya segitu-gitu aja, dan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang tidak pernah berinfak hartanya segitu, malahan mungkin boleh jadi berkurang. Dan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berapa kita dapatkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah masal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji menumbuhkan tujuh ranting. Setiap ranting seratus biji. Berarti satu biji menghasilkan tujuh ratus biji. Tidak itu saja. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Wallah dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikendaki oleh Allah. Wallahu Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Berapapun kita infakkan, Allah pasti mengetahuinya. Dan Allah akan melipat gandakannya. Bapak Ibu rulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan bagi kita yang sudah biasa menyumbang, insyaallah akan merasakan bagaimana dahsyat. Kalau yang belum, mari kita semarakkan infak ini. Setiap pagi kita sudah berinfak. Boleh jadi kotak infak ada di masjid kita taruh. Ya. Berarti pagi-pagi sudah kita berinfak dan sudah mendapatkan doanya malaikat. Pada satu hari <clears throat> ini adalah dalam rangka motivasi. Saya pernah berinfak seribu perak. Ya. Ketika perjalanan dari rumah kakak saya ke bandara untuk menuju pulang dari Cengkareng ke Padang. Terniat bagi saya pada saat itu berinfak seribu aja. Lihat ada orang di samping, saya kasihkan seribu. Ketika saya mau pulang, saya sudah bilangkan kepada istri untuk tidak tidak perlu menjemput ke bandara, cukup di dekat halte yang dekat dari rumah. Apa yang terjadi? <clears throat> Ketika saya sampai di bandara Padang, Allah ada seorang yang datang Pak Ustadz mau kemana? Saya bilang Saya mau pulang dari dari Jakarta saya mau pulang. Udah, kalau begitu sama saya saja. Ya. Akhirnya naik dengan mobilnya Innova diantar ke rumah saya. Kalau diuangkan kira-kira berapa uangnya? Mungkin 40 ribu atau 50 ribu. Kan uang. Kalau seandainya saya naik bis kota atau bis kendaraan ter, uh, apa namanya uh, bandara Mungkin sudah mengeluarkan uang 25 ribu. Ntar istri menjemput dari rumah ke halte. Mengeluarkan bensin juga. Berapa biayanya? Ya. Sekarang ada orang menawarkan langsung diantar ke depan rumah. Berarti coba kita lihat tadi seribu diganti oleh Allah walaupun tidak dalam bentuk fisik. Tetapi tidak jadi kita mengeluarkan kocek kita. Ya. Pas dalam perjalanan datang SMS. Dia bilang, "Pak Ustad, minggu ini Pak Ustad ada acara nggak? Saya mau memasukkan mobil Pak Ustad ke bengkel." Saya jawab, "Tidak ada, Pak. Insya Allah. Terima kasih." Tapi saya bilang, "Pak, boleh nggak masukkan ke bengkel resmi?" Ya, karena mobil saya belum dimasukkan ke bengkel resmi, saya bilang. Boleh silahkan masuk ke bengkel resmi. Kalau kita di sana auto 2000. Keluar-keluar fakturnya kalau tidak salah 3 juta 150 kalau nggak salah. Nah, 3 juta 150 ditambah 50 sudah menjadi 3 juta 200. Berapa kali lipat dari 1000 yang dikeluarkan? Ya, dari hal-hal yang tidak pernah terduga-duga bagi kita. Nah ini ya mudah-mudahan bagi bapak ibu yang sudah menyumbang mungkin lebih banyak lagi pengalaman. Dan yang jelas ketika kita suka berinfak Allah akan hilangkan pada jiwa kita jiwa tomak dan rakus. Dan banyak lagi hikmah yang lain. Taib dari sebab datangnya rezeki yang ketujuh eh, yang keenam adalah al-mutaba'atu bainal haji wal umrah mengikutkan atau uh, menyelenggarakan haji dan umrah mengikutkan haji dan umrah merupakan sebab dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة Walaysa lil mabrur thawabun illa jannah. Ikuti haji dan umrah dengan haji dan umrah berikutnya. Tapi kalau haji sudah sulit bagi kita. Sekali mendaftar baru nanti 10 tahun setelah itu baru kita bisa mendaftar lagi. Setelah mendaftar pun harus menunggu antriannya 10 tahun lagi. Ya, orang sekarang nggak bisa. Kalau sudah haji dia harus setelah 10 tahun pergi haji, baru bisa mendaftar. Setelah masuk antrian 10 tahun dia menunggu. Berarti hajinya dalam jarak 20 tahun. Waduh, nggak bisa nih. Tapi ada satu lagi solusinya adalah umrah. Sering-seringlah umrah. Ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keduanya itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana al-kir kir itu adalah pompa yang meniup api yang ada pada besi pandai besi dia akan meniup khabat al-hadid eh, kembang-kembang api yang ada melengket di besi ya atau yang yang yang melengket di emas atau perak. Itu gunanya kir. Begitu juga dengan haji dan umrah. Dia akan menghilangkan kemiskinan. Setiap orang umrah ya, terbuka lagi rezekinya. Ada orang pergi umrah tambah tokonya lagi. Pergi dia umrah tambah lagi tokonya. Ya, rezeki apabila dia melakukannya dengan baik Allah akan melapangkan rezekinya. dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Yang ketujuh berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki hamba-Nya dan menolong hambanya disebabkan perlakuan baik hamba itu kepada orang-orang yang lemah. Ini adalah kabar gembira pada donatur-donatur. Orang yang mau membantu keluarga yang lemah. Anaknya pintar tapi tidak memiliki uang untuk SPP lalu dia bantu ya agar yayasan tidak tekor dibantu untuk SPP-nya atau yang lain An Mus'ab bin Sa'ad qal رأى سعد أن له فضلا 'ala من دونه Rasulullah رسول الله صلى hal tansuruna wa tarzaquna illa bidu'afaikum. Saat melihat ada orang saat melihat bahwasannya dia memiliki kelebihan dari orang lain. Lalu Rasulullah saw. mengatakan tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki kata Allah kata Rasulullah kecuali disebabkan oleh orang-orang lemah kalian. Maksudnya karena kita membantu orang-orang lemah, orang-orang yang miskin. Gara-gara itulah kita ditolong oleh Allah. Gara-gara itulah Allah akan memberi kita rezeki. Saya punya teman di Arab Saudi, tempat saya bekerja dahulu, dia bukan orang Saudi, tapi orang Palestina. Dia selalu membantu orang. Dia bagian dari orang-orang mualaf. Banyak orang pelipin yang diislamkannya. Setiap orang yang sulit dia bantu, dia carikan siapa yang bisa membantunya. Dia kemarin ketika beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan beliau di kantornya, dia katakan saya merasakan tidak ada satupun kesulitan di hadapan saya kecuali Allah menolong saya. Dan saya melihat ini adalah disebabkan dia selalu membantu orang. Hatta sampai-sampai orang Saudi pun dibantunya. Dan ini adalah manfaat dari menolong orang. Berapa doa yang akan mendoakan kita? Ketika kita melaporkan orang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yassara an mu'sirin, Allah lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang yang sempit, Siapa yang memudahkan orang yang sulit, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi Allah selalu membantu hamba selama hamba membantu saudaranya. Allah fi hajati abdihi. Allah selalu berada dalam kebutuhan hambanya. Selama hamba itu juga berada dalam kebutuhan saudaranya. Ada orang yang saya temukan dia bilang kepada saya, Pak Ustadz, ada orang yang selalu datang ke tempat saya ini. Minta uang terus. Mungkin bagi orang yang memiliki kacamata berbeda dia katakan, "Eh, kok mau aja Anda dijadikan sebagai ATM?" Ya. Kapan dia perlu dia datang, "Pak, Pak Bu, saya butuh uang." Kalau dia melihat tidak seperti itu. Dia melihat Masya Allah sudah datang orang yang mengantarkan pahala kepadaku. Ya. Dan ini subhanallah Allah mudahkan urusannya. Taib. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala eh, saya rasa sampai di sini yang dapat saya sampaikan walaupun masih ada sebab-sebab yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bermanfaat. Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Allah wa Baik, Barakallahu Fikum wa Jazakumullah Khairan kepada Ustaz yang telah memaparkan atau memberikan penjelasan dan ulasan materi kepada kita sekalian di kesempatan kali ini. Baik, sebagaimana yang kami sampaikan di awal pembicaraan tadi bahwasanya kita akan membuka sisi tanya jawab dan bagi jemaah Masjid Asawi mungkin bisa untuk langsung memberikan pertanyaannya melalui mic yang telah disediakan oleh penitia. Dan bagi pendengar mungkin sudah uh, memberikan pertanyaannya melalui via SMS. Baik, kita mulai dari uh, jamaah Masjid Asalim. Mungkin kami akan bacakan satu pertanyaan yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ibu saya pernah mengasihkan menyaksikan permasalahan antara dua ibu kantin di salah satu sekolah dasar di kota Kendari. Dulunya ibu kantin yang satu hanya menjual nasi di, di sekolah dasar tersebut dan ibu kantin yang satu lagi menjual es. Pada bulan lalu ibu kantin yang hanya menjual nasi menambah jenis jualannya yaitu es es buah karena es buah laku keras akhirnya ibu kantin yang menjual es uh, kiko mengap, mengap, mengomel dan memberikan sindiran kepada ibu kantin yang menjual es buah sehingga menyebabkan hubungan antara keduanya tidak akur lagi. Apa nasihat anda saat dari kejadian yang terjadi di uh, antara kedua ibu di SD tersebut? para fikum. Saya tidak tahu bagaimana komplek eh, pasar di sini. Tapi biasanya kalau saya melihat lebih teratur itu ada di Arab Saudi. Bagaimana di Arab Saudi? Biasanya satu jalan ini semuanya HP semuanya. Di tempat yang lain kompleknya kompleknya itu adalah misalkan jual aki, jual aki semua. Tempat yang lain jual alat-alat bangunan, jual alat bangunan semuanya. Tidak pernah mereka menghiraukan. Loh, kenapa Anda menjual barang yang sama dengan seperti saya? Ya. Maka kita ingatkan kepada ibu yang merasa jatahnya berkurang. Setelah ada ya kompetitor pesaing di dalam menjual es buah ya tidak akan lari gunung dikejar. Rezeki Anda telah disiapkan. Lapangkan hati. Jangan yang sempit hati ini yang menyebabkan sempitnya rezeki kita. Sudah dapatnya sedikit, ditambah lagi kesal. Sudah semuanya terkadang ya boleh jadi yang seharusnya dikasih garam nggak bisa dikasih garam. Akhirnya orang sudah nggak enak lagi ya banyak hal yang perlu diperlapang adalah dada rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya wallahu a'lam Baik, kita kembali mengambil satu pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Fenomena sekarang yang terjadi adalah banyak orang yang bersilaturahmi ke rumah seorang tatkala masih menjabat atau menjadi pejabat. Tetapi tatkala tidak punya jabatan, terkadang tidak ada lagi yang mau bersilaturahmi. Apakah ini yang disebut silaturahim? Lalu bagaimana jika kebetulan pejabat itu adalah kerabat kita? Banyak juga calon pejabat rajin membantu dan silaturahim, tapi tatkala sudah jadi pejabat malah mempersulit saudaranya dan tidak lagi silaturahim. Bagaimana ini Ustaz? Apa ini juga pernah terjadi di zaman di eh, sahabat eh, Rasulullah dan sahabat sesudah zaman di zaman sahabat? Satu rahim itu bukan saling kunjung mengunjung. Ya, Silaturahim itu bukan misalkan kita dikasih, kita kunjungi dia, kita balas, itu mukafaah namanya. Man sana alakum ma'rufan fakafi'uh. Siapa memberikan kebaikan kepadamu maka balaslah. Tapi yang dimaksud dengan menjalin hubungan rahim itu adalah siapa yang memutuskannya kita hubungi. dia tidak punya jabatan lagi, kita kunjungi. Ya, atau dia memutuskan hubungan dengan kita, kita yang mendatanginya. Itu namanya silaturahim. Kalau seandainya dia menjabat, kita datang ke situ bukan silaturahim. Itu namanya ya, istilah kami di Padang itu menjuluk. Ya, kalau kita mau ngambil mangga ya kita ya, kita tonjol gitu ya, supaya dia jatuh. Ya. Itu bukan surat rahmi. Jangan-jangan ada ada bakwan di balik udang. Kejelasan gitu ya, ketahuan, kelihatan. Kalau udang di balik bakwan masih tersembunyi. Karena kelihatan betul tujuannya. Maka tidaklah pantas kita untuk seperti ini tidak ada lagi jabatan kita tidak pernah berkunjung ya Pertama yang kita dudukkan tadi adalah silaturahim itu adalah kepada karib kerabat kita. Adapun orang lain ya yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita itu adalah pertemanan atau persahabatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Bagaimana dengan orang yang berinfak Tetapi uang yang didapatkan didapatkannya dari uang yang didapatkannya dari kemaksiatan apakah dia mendapatkan pahala tidak dia tidak ada pahala dia mendapatkan dosa yang kotor tidak bisa membersihkan kotor baju kita kotor nih mau dicuci dengan air yang kotor ya tidak akan bersih kain kita ada orang korupsi dia mau minta dihapus dosa korupsinya dengan membangun masjid dengan uang korupsi. Ya, nggak akan bakal. Ya, malahan Allah Subhanahu wa Rasulullah mengatakan wala sadaqatin min ghulim. Bahwasanya Allah tidak akan menerima sedekah yang datang dari harta gulul. Allah taala alam. Baik, Kembali kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Yang pertama, mana yang lebih utama Infak di masjid setiap hari Atau infak kepada Kepada Kepada anak Anak jalanan setiap hari Kemudian yang kedua, saya pernah mendapati bahwa surga itu akan dihuni oleh banyak orang fakir dan miskin. Benarkah itu? Padahal saya sering melihat masih banyak orang miskin di desa-desa yang tidak mengikuti sunnah Rasul, banyak melakukan ibadah ibadah yang bid'ah, banyak yang tidak puasa, kemudian suka minum khamar dan lalu bagaimana di, bisa mereka yang miskin banyak yang masuk surga? Jazakumullah khairan. Baik. Mana yang bermanfaat lebih afdal bersedekah ke masjid kepada atau kepada anak jalanan. Berinfak ke masjid lebih afdal kepada anak jalanan dalam kondisi sekarang. Karena kita melihat anak jalanan itu ada lagi koordinatornya. Itu satu. Yang kedua kita membiarkan mereka untuk meminta-minta. Ya. Maka kita lebih baik ke masjid daripada uh, anak jalanan. Adapun yang kedua tentang penduduk surga itu banyak orang miskin ya. Tapi bagaimana orang miskin tidak sholat ya, tidak mengikuti sunnah Rasul. Maksudnya begini. Ketika orang miskin yang soleh dengan orang kaya yang soleh maka yang lebih cepat masuk ke dalam surga itu adalah orang miskin yang soleh kenapa? karena tidak perlu diaudit dia orang kaya yang soleh banyak harus diaudit zakatnya udah keluar atau belum ya pertanggungjawaban hartanya banyak maka itu yang menghalangnya atau menghambatnya untuk cepat masuk ke dalam dalam surga. Ya. <clears throat> Bukan status miskin dan kayanya. Kalau orang miskin di negara-negara kafir gimana? Ya. Pasti dia udah masuk masuk api neraka. Baik. Orang miskin yang sebagian orang-orang muslim yang kurang tahu dengan agama. Maka tentu dipertanyakan dulu amalannya. Dihitung dulu. Jadi yang maksud tadi yang banyak masuk ke dalam surga wallahu alam adalah tadi perbandingannya antara orang miskin yang soleh dengan orang yang kaya yang soleh. Wallahu taala. Kembali kami mengangkat satu pertanyaan dari uh, pendengar radio datang dari 0813417 sekian sekian. Bismillah Assalamualaikum Ustaz Keluarga Ana sangat percaya pada orang yang mengakui dirinya sebagai Ustaz Yang bisa membuka aura rezeki Dan menyembuhkan penyakit Hanya dengan air yang diberi doa Atau diberi doa khusus Dan Ana lihat memang hidup mereka jauh lebih baik Bahkan sangat berkecukupan Dalam materi dan penyakitnya juga sembuh Sehingga setiap permasalahan yang ada Mereka selalu mendatangi Ustadz itu Bagaimana pandangan Ustaz akan hal ini? Syukron, jazakumullah khairan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah sesuaikah dengan sunnah apa yang dilakukan oleh orang itu. Yang perlu kita perhatikan adalah cara bukan dari hasil. Hasil tidak <clears throat> membenarkan cara. Ada orang yang sembuh ketika dia berobat ke dukun. Apakah kesembuhan itu menunjukkan bahwa dia berobat itu sudah benar? Maka yang seperti tadi di mana mendatangi seorang ustadz dan berobat dengannya kita perlu perlu tahu apa yang dibacanya rukyah, ya Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Adapun kehidupannya bagus setelah itu, wallahu alam. Yang pasti dia tidak keluar dari takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah Allah tetapkan. Wallahu taala. Hey! Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada al -Ustaz. Kembali kami mengangkat satu pertanyaan dari uh, pendengar radio yang datang dari 0821 9031 sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan orang yang awal usahanya bermodalkan kredit atau kredit bank, bank riba dan dia bertobat dari riba tersebut? Apakah uang dari hasil usahanya ini dihalalkan Allah karena hanya ini satu-satunya usaha yang dia miliki untuk melunasi kredit, utang yang dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari?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 Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum Orang-orang yang memakan riba mereka tidak akan sanggup berdiri bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kesurupan disebabkan dimasuki oleh syaitan. Sudahkah kita melihat orang kesurupan bisakah dia berjalan? Gak bisa. Berdiri tertidur lagi, berdiri tertidur lagi. Orang yang sedang kesurupan. Kenapa hal itu terjadi? Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu sama aja dengan riba. Jual beli saya dapat untung, riba juga saya dapat untung ya keuntungan yang saya dapatkan dari riba ya dari batas waktu yang telah aku tentukan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah telah menghalalkan jual beli apa itu jual beli Nal, naklul mulkiyah ma'al iwad au bi'iwad memindahkan hak milik dengan memberikan ganti. Itu jual beli. Tapi kalau riba tidak. Penambahan ya dari barang yang ada ribanya. Uang sepuluh ribu atau uang seratus ribu dengan uang 110 ribu itu adalah riba. Emas satu gram emas dengan satu sekian gram terjadinya perbedaan jumlah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Az-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-tamr bil-tamr, wal-sha'ir bil-sha'ir, wal-bur bil-bur, wal-mil bil-milh." mislan bimislin yadan biyadin emas dengan emas perak dengan perak gandum syair dengan gandum syair korma dengan korma gandum bur dengan gandum bur garam dengan garam harus sama mislan bimislin yakni ukurannya sama satu kilo ya satu kilo apakah garam yang kualitasnya tinggi dengan garam yang kualitasnya rendah harus sama mislan bimislin satu kilo ya satu kilo ya dan biyadin harus cash kalau tidak jatuh kepada riba ibu-ibu misalkan mau menukar gelang satu 10 gram dengan kalung 10 gram. Tapi ketika dia pergi ke toko, orang toko itu mengatakan mana uh, gelang ibu ini gelangnya. Oh iya harganya sekian. Ibu mau yang mana yang dari kalung? Kalau yang ini 10 gram, ibu harus menambah 3 juta lagi. Berarti sebenarnya adalah 10 gram emas dengan 10 gram emas yang satu ditambah 10 gram ditambah 3 juta dengan 10 gram itu adalah riba. Tanpa disadari, wahai pedagang-pedagang emas jatuh di dalam riba. Waduh kan sama aja Ustaz. Kalau kita transaksiin taruhlah sekarang ini nilainya adalah 7 juta. Nilainya taruhlah 7 juta, kita kasihkan uang 7 juta. Nanti dia juga kan ngasih 10 juta. Kan sama aja artinya. Ya, yang sedikit itulah perbedaannya. Tukar menukar itu adalah tadinya jatuh riba. Supaya tidak jatuh riba, selesaikan dulu transaksi yang pertama ini gelang saya ini berapa nilainya? Kesini uangnya dulu, masukin. Lalu kalau mau beli barang lagi yang kalungnya, ya udah ini berapa? Ini uangnya. Ditambah lagi kebutuhannya silakan. Tapi kalau emas 10 emas 10 eh, gram dengan 10 gram, yang satu ditambah 10 ditambah 3 juta, ini adalah riba. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa yang datang nasihat dari Rabbnya. Fantaha lalu dia berhenti. Dia tidak mau lagi untuk melanjutkan ribanya. Selesaikan dia sudah mau menyelesaikan ribanya. Falahu masalaf. Apa yang telah dia raihnya dari dulu itu milik dia fa'amruhu ilallah maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala wa man 'ada siapa yang pengen mengulang kembali setelah dinasihati Buasanya riba itu adalah haram tapi tetap juga dia bersikuku untuk melakukannya faulaika ashabun nar hum fiha khalidun mereka adalah orang-orang penduduk api neraka mereka kekal di dalamnya jadi dari ayat ini menunjukkan kepada kita hasil yang diraih dari uang kredit tadi. Setelah dia tahu dia tinggalkan perbuatan ribanya, maka hasil yang didapatkannya itu adalah untuk dia. Ya, wallahu taala. Sudah. Baik, Bapak Ibu bila kalau Allah Subhanahu wa taala di akhir dari kajian kita mari kita renungkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Mangkanat, mangkanat niyatuhu, mangkanat niyatuhu." Man kanat niyatuhu al-akhirah. Siapa yang niatnya adalah akhirat. Yaitu maksudnya siapa yang orientasi kehidupannya di dunia ini adalah akhirat. Kira-kira pokoknya pikirannya akhirat aja ya akhirat aja pokok pikirannya apa aja akhirat akhirat kira-kira hidupnya kayak apa sih Hah? kira-kira hidupnya apa? kayak apa di masjid aja salah siapa yang niatnya adalah akhirat Orientasi hidupnya adalah akhirat. Dia sebagai pejabat, bagaimana jabatannya ini bisa dia meraih akhiratnya. Dia sebagai dosen, bagaimana dengan dosennya dia bisa meraih akhiratnya. Menolong orang, membantu orang, memudahkan urusan orang. Ya. Apabila dia diamanahkan, dia jalankan amanahnya dengan baik, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi Allah akan jadikan kekayaannya di hatinya Nabi juga mengatakan laisal ghina bi kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs Bukanlah orang kaya itu yang memiliki harta yang banyak. Tetapi yang dimakan dengan yang kaya adalah kaya jiwa. Maka Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wajawa wajama'a syamlahu. Dan Allah kumpulkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan uh, urusannya wa yatihi dunya dunia akan mendatanginya dengan kondisi dunia yang terhina ketika ada orang yang mengejar dunia atau dunia atau orang yang dikejar dunia yang orang yang terhina yang mengejar atau yang dikejar Hah? yang terhija, terkejar adalah orang yang mengejar adalah terhina dia dalam kondisi yang lemah orang yang dikejar adalah dalam kondisi posisi yang uh, aziz yang mulia maka orang yang betul-betul orientasi hidupnya adalah akhirat. Allah berikan kekayaan pada hatinya. Dia merasa cukup. Allah akan mudahkan urusannya dan di dunia akan mengejarnya. Ya. Coba kita lihat ketika seorang menjabat jabatan yang mana dalam jabatan itu yang dia orientasinya adalah akhirat, dia mudahkan dia jalankan amanah dengan baik, dia tunaikan amanah-amanah tersebut dengan baik, sudah habis masa jabatannya. Apa kata orang? Bapak ajalah terus menjabat ini. Enak kok dengan bapak. Oh enggak, enggak saya udah capek dong. Udah bapak aja deh, udah pas. Jabatan mengejar dia. Ya, karena dia sudah menjalankan amanah dengan baik. Akan tetapi, wa man kanatid dunya aktsara hammiha. Siapa yang dunia kebanyakan dari orientasi hidupnya? Ja'alallahu faqrahu baina ainihi Allah jadikan kemiskinannya di hadapan matanya. Maka setiap dia seperti dia memakai kacamata miskin. Dia ke sini miskin nih. Miskin. Terus miskin aja yang dia lihat. Mau bersedekah nanti jatuh miskin. Masukkan anak ke pondok pesantren nanti dia makan apa? Mau ke begini miskin aja pikirannya semua. Ya. Lalu bagaimana? Wasyattata syamlahu. Allah akan perandakan urusannya. Karena dia mengejar dunia, dunia dan dunia dia kejar. Ya, kursi, jabatan, bagaimana juga upaya dan daya dan upaya dia kerahkan agar mendapatkan dunia. Allah perandakan urusannya. Wala ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan meraih dunia kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah untuknya. Dia mengejar dunia ke ujung dunia, dia tidak akan dapatkan kecuali apa yang telah dijatahkan untuknya. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang berakal Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita kita tidak tahu berapa umur kita. Maka mari kita jadikan kehidupan kita orientasinya adalah akhirat. Mangkanatil akhiratu akthar hammiyan. Atau mangkanat man akhiratu niyatahu. Siapa yang akhirat niatnya, pikirannya, maka Allah akan berikan kekayaan pada hatinya dan Allah akan mudahkan atau kumpulkan urusannya dan dunia mendatanginya dalam kondisi terhina. Kalau istilah orang lain mengatakan uang mengejarnya. Dia bersedekah, bersedekah. Saya tahu ada orang yang bersedekah, masya Allah, membangun masjid di mana-mana. Orang Indonesia, subhanallah, usahanya nggak ada yang bangkrut. Usahanya selalu entah miliaran, entah berapa dia sudah menyumbangkan di jalan Allah, bangun masjid, bangun sekolah, ya. Dan dia tidak pernah jatuh miskin. Malahan usahanya semakin berkembang. Berarti di sini harta, kekayaan mengejarnya. Sementara dia cukup hidupnya. Ya, kaya, merasa kaya dia, kaya hati. Tidak meminta-minta kepada yang lain. Tapi siapa yang dunia menjadi orientasi hidupnya, maka Allah akan berikan kepadanya kacamata miskin. Kemiskinan selalu berada di hadapannya. Ya, lalu karena takut miskin, dia berupaya untuk meraih dunia. Maka Allah memperandakan urusannya. Gara-gara dunia ada orang yang masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Sudah mengeluarkan uangnya tapi jabatan tidak didapatkan. Yang dapat adalah sinting. Ya. Kasihan. Dan dia tidak akan dapatkan dari dunia apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika dia berumur ya, ketika dia berumur tiga enam empat bulan dalam kandungan orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk pada bagian yang pertama. Orientasi hidup kita adalah akhirat. Mudah-mudahan Allah lapangkan urusan kita dan Allah bukakan rezeki kita dan Allah mudahkan bagi kita untuk beramal dan Allah jadikan kita orang yang menjadi nafa'an, orang orang yang banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.